Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembagian mengenai macam-macam perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan. Pembagian yang pertama kemarin yaitu mengenai apa? Mengenai perbuatan yang dikenal dengan amalan nambar kalau fikum al-jibillah. Jibillah itu tabiat. Tabiatnya setiap orang mesti melakukannya, seperti tidur, makan, minum. Apakah perlu diperintahkan? Enggak perlu. Cuman ketika dia itu makan dan minum dan tidur, mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah makan atau minum atau tidur hayahnya dicontoh mutaasian dapat pahala enggak? Dapat pahala. Yang kedua kemarin apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ada tradisi atau kebiasaan. Yang sifatnya tradisi atau kebiasaan. Nah, barakallahu fiikum itu nanti apa? Naam, itu perkara yang mubah bukan perkara yang sunnah. Naam. Paham ya? Perkara yang mubah bukan perkara yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya surban, kemudian berpakaian pakaian putih, paham ya? Itu kalau antum memakainya enggak meniatkan muta'asi, enggak meniatkan mencontoh Rasulullah, itu ya enggak dapat pahala gitu loh. Karena surban itu tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Paham ya? Tajul Arab, mahkotanya orang orang Arab. Nah, kalau antum pakai surban, pakai imamah atau pakai jubah yang putih tapi diiringi dengan ta'asi. Apa ta'asi? Yaitu dalam rangka mencontoh Rasulullah wasallam, maka yujarra ta'ala Paham ya? Tapi kalau cuma semata-mata pakai gitu ya enggak dapat. Karena orang Arab sana, kalau antum ke Yaman nantinya atau ke Saudi misalkan, mereka memang pakaiannya itu sorban, sorban, jubah, enggak pakaian mereka. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kemudian kita lanjutkan halaman yang keberapa sekarang? Yang ke 131 ya. Ya kan? 131 kan? Nah, al-qismus salis. Ya, Ihsan. Qala al-muallifu asbahullah al-qismus salis pembagian yang ketiga. Nah, perbuatan yang Rasulullah lakukan pembagian ketiga apa saja? Yang ketiga kita lihat, na'am barakallahu fikum al-qismus salis pembagian yang ketiga min af'alir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma fa'alahu imtisalan li amrillah azza wa jalla masyaallah. Yaitu perbuatan yang Rasulullah kerjakan dalam rangka mengerjakan perintah Allah taala. Ini beda ya. Pertama karena tabiat yang kedua ada tradisi atau kebiasaan. Yang ketiga Rasulullah SAW mengerjakan karena apa? Dalam rangka enam melaksanakan perintah Allah Taala. Fahukmuhu hukmu dalikal amr. Berarti hukumnya seperti hukum perkara tersebut. Seperti hukum perintah tersebut. Hukum perintah bagaimana kaidahnya? Al asal fil amrnya dulu ala al wujub. Mahum insyaallah. Ayo kita lihat. Inkan al amru najiban falvelu nadbun. Kalau perintahnya itu adalah sunnah, maka mengerjakannya juga sunnah. Wa in kana al-amru wajiban fal fi'lu wajibun. Dan jika perintahnya itu adalah wajib, maka mengerjakannya juga wajib. Malam yadul dalilun ala anna dzalika sunnah wa laysa wujub Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut untuk sunnah atau perintah tersebut untuk apa? wajib. Illa kecuali annahu idza kana bayanan limujmalin fahuwa wajibun 'ala rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali kalau perintah tersebut dalam rangka bayanan menjelaskan untuk sesuatu yang masih global, maka itu wajib untuk Rasulullah. Pahami ya? Wajib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza warada amrun mujmalun lam yatabayyan illa bil fi'l. Perhatikan ini, apabila datang perintah yang sifatnya mujmal apa mujmal global dan belum jelas eh, belum ada penjelasan illa bil fi'il kecuali harus dengan mengerjakan fal wajib wajibun maka mengerjakannya wajib ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujubil bayan wa tabliq alaih karena wajibnya menjelaskan dan menyampaikan perintah tersebut paham ya nah jadi kalau datang suatu nah perintah kemudian ngasih global dan butuh penjelasan. Akhirnya Rasulullah apa? Harus dan menjelaskan itu ya. Harus mengerjakannya dan menjelaskannya. Faham maksudnya? Nah, seperti itu. Summa ba'da dzalika yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina. Kemudian setelah itu menjadilah amalan tersebut sunnah untuk hak Rasulullah dan hak kita. Idza kana al-amru linad linadbi apabila perintah tersebut untuk apa? An-nadb itu sunnah. Wa in kana al-amru lilwujub, kalau tapi perintah tersebut adalah nah bentuknya adalah lilwujub untuk wajib dikerjakan bahwa wajibun alaina wa alaihi sallallahu alaihi wasallam dan maka itu wajib bagi kita nah barakallahu fikum dan wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tergantung siap dan konteksnya fala amru bis shalah masalan perintah untuk salat sekarang antum lihat baik-baik fi qouli ta'ala di dalam firman Allah taala aqimus shalah dan tegakkanlah salat umum enggak kan ini umum siapa yang diperintahkan sini nabi dan kita semuanya faham belum Bukan hanya Nabi saja, karena di sini butuh butuh penjelasan. Kita tanpa melihat tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nggak kita sholat? Nggak bisa. Oleh karena itu perintah sholat yang seperti ini global, dirinci oleh Rasulullah SAW sehingga wajib, wajib untuk beliau dan wajib untuk kita semuanya. Mahum insyaallah nih. Mahum insyaallah Adalah hewan eh, ambar Allah fikum. Buktinya suatu ketika Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. sholat di atas mimbar agar para sahabat itu menyaksikannya, melihatnya. Nah, setelah selesai salat Rasulullah mengatakan apa? Wa dzalika litatammu bi wa lita'lamu salati. Yang demikian itu agar mereka menjadi makmum untukku dan agar mengetahui salatku, tata cara salatku. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika Rasulullah mengerjakan perintah yang global tadi itu dalam rangka menjelaskan dan juga nah barakallahu fikum menyampaikan maka wajib untuk beliau dan wajib pula untuk kita. Mohon salah ya. Naam. Kita lihat sini. Amrun mujmalun ini perintah yang masih global. Wala tatabayyan kaifiyatus shalah, kaifatul iqamah illa biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam au bi fi'lih. Masyaallah. Di sini lafaz aqimus shalah, tegakkanlah salat, global atau enggak? Ihsan. Global enggak Abdurrahman? Global. Butuh penjelasan enggak? Butuh penjelasan. Nah, di sini nggak mungkin kita apa? Kita kan nggak tahu, belum jelas tata cara menegakkan sholat bagaimana. Ternyata Rasulullah apa? Rasulullah contohkan ya. Rasulullah contohkan ketika beliau sujud, eh, ketika beliau sholat di atas mimbar, ketika sujud apa? nam Rasulullah mundur ke belakang, qahqara, mundur ke belakang. Eh, untuk apa sujud di bawah mimbar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kecuali dengan apa? Kecuali ketika nggak nampak bagaimana tata cara menegakkan salat tadi itu kecuali dengan ucapan Rasulullah atau perbuatannya. Fa jami'u ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi fa innahu min iqamatis shalah al-ma'mur biha Allah. Maka seluruh yang Rasulullah SAW kerjakan, seluruh yang Rasulullah alaihi SAW kerjakan di dalam solatnya, perhatikan baik-baik ya. Fa innahu min iqamatis shalah al-ma'mur biha. Berarti itu termasuk bentuk menegakkan solat yang diperintahkan dengannya. Mahum isa. ayah ambar Ambar fikum. Kenapa kok wajib untuk Rasulullah dan wajib untuk kita? Karena mau enggak mau Rasulullah harus menjelaskan kepada umatnya. Wa aqimus shalah dan tegakkanlah solat. Awal mulanya faham enggak kita bagaimana cara solat? Gak faham kan? Siapa yang menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika menjelaskan berarti wajib kan? Karena enggak mungkin kalau Beliau misalkan cuman wakil sholat tegakkanlah sholat, nggak menjelaskan orang nggak tahu, faham? Sehingga saat itulah beliau sholat-sholat juga wajib menjelaskan sekaligus wajib apa? Mengerjakannya, umatnya mengikuti. Nah seperti itu. Wa minal fi'l alladhi ja'a mubayyinan li amrin li amrin mahmaluhu al-wujub li amrin mahmaluhu al-wujub al jum'ah aslan wa adadan wa maudian masyaallah dan termasuk bentuk perbuatan yang telah datang dalam rangka menjelaskan suatu perintah ha? Eh, yang perintah tersebut apa? Nah barakallahu fikum dibawa kepada makna wujub khutbatal jum'ah aslan wa adadan wa maudi'an. Dua kali khutbah Jumat walaupun pendapatnya lemah ya. Pendapatnya lemah. Ya eh, Pan Afan. Pendapatnya yang sahih bukan yang lemah. Pendapatnya yang sahih yang lemah itu yang langsung khutbah enggak ada di antara dua tidak ada istirahat di antara dua khutbah. Langsungan itu lemah. Tapi kalau dua khutbah Jumat maksudnya khutbah pertama, khutbah kedua. Seperti biasa lu saksikan itu. Ewa. nah, secara asal dan juga jumlahnya dan juga tempatnya itu dijelaskan secara perbuatan. Tempatnya di mana? Mimbar. Mimbarnya tiga tingkat seperti ini. Contohnya, gambaran globalnya seperti itu. Kemudian beliau megang aso, itu tongkat. Bersandarkan pada aso, itu tongkat. Nah, kemudian apa barakallahu fikum, jumlahnya dua kali Jumlahnya dua kali. Mahum salah ya. Itu dicontohkan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Fa in qila, kalau ada orang mengatakan katsirun lil ibadati ta'ti mubayyinatan li awamir mahmaluhu al-wujub. Kalau ada yang mengatakan kebanyakan ibadah-ibadah yang ada itu datang dalam rangka apa? Menjelaskan perintah-perintah yang dibawa kepada mana wajib. Wahia sunnah padahal itu sunnah padahal. Bayangkan. Bisa dibawa kepada amalan wajib padahal amalan itu sunnah. Kasunan allati taf'alu as-salah wala qaila wujubiha Nah, seperti amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di tengah-tengah atau di sela-sela ketika salat. Nah wala qaila wujubiha Enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Kita lihat apa jawabannya? Enggak ada seorang pun yang mengatakan itu wajib. Fal jawab an hada, maka jawaban dari dari ungkapan ini an yuqal dikatakan inna hukma tilkal af'al al mubayyinah li amlil amri huwa al wujub as-salatan bahwasanya hukum perbuatan-perbuatan tersebut ya, yang menjelaskan ya, untuk perintah yang masih global tadi itu nah barakallahu fikum itu secara asalnya wajib illa kecuali Allah yaqula ahadun minas bil wujub kecuali kalau memang para salaf itu nggak ada seorang pun yang mengatakan itu wajib Berarti kita kembali ke salaf, salaf ya, kembali ke salaf. Fayakunu sarifan laha minal wujub ilal istihbab. Berarti kalau para salaf enggak ada yang mengatakan itu adalah wajib, nah, maka menjadilah na barakallahu fikum tidak adanya ucapan para salaf tersebut sebagai apa? bentuk yang bisa memalingkan dari wajib menuju sunnah. Paham ya? Mustahab, mandub, masnun sama aja artinya. Nah. Masalah permasalahan yang baru hal Qada'u fawaitis salah murattabatun kama fa'ala Nabi SAW fi ghazwatil khandaq ala sabil wujub bi'tibarin annahu fa'alahu imtisan li amrin mujmal. Penting ini. Apakah menggantikan salat-salat yang terlewatkan, yang terluputkan itu harus diurutkan. Contohnya terluputkan duhur, asar, maghrib. Nah, ketika mau ganti apakah diurutkan dulu duhur dulu, baru asar, baru maghrib, atau bagaimana gitu loh. Kita lihat Kata beliau di sini, apakah menggantikan, mengkodok, menggantikan Solat-solat yang terluputkan itu harus diurutkan sebagaimana Rasulullah kerjakan di dalam eh, pada waktu perang Khandaq, perang Ahzab yang Khasatul Ahzab, perang eh, Khandaq sama. Ala stabil wujud dalam bentuk apa wajib urut bi'tibar yang ditinjau dari sudut pandang Anahu fa'alahu imtisal amrin mujmal yaitu bahwasanya beliau mengerjakannya apa? dalam rangka mengerjakan perintah yang global. Aw ala sabil istihbab atau bentuknya sunnah. Maksudnya dibolak-balik pun enggak masalah atau harus diurutkan bi'tibarin anahu anahu fi'lun mujarrad atau ditinjau tadi bahwasannya itu semata-mata hanya perbuatan sehingga enggak mengharuskan wajib diurutkan. Al-ijabah jawabannya anahu fa'alahu imtithan li amrin mujmal. Bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakannya itu apa? Dalam rangka mengerjakan perintah yang masih global. Jadi enggak dirinci harus urut, itu ya. Naam. Li'annahu alaihi salatu wassalam yaqul dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa maka hendaknya dia salat ketika dia ingat paham ya ada enggak lafaz diurutkan itu enggak ada kan nah globalnya inilah yang sebagian ulama mengatakan berarti harus urut itu loh nah fahuwa alaihi salatu wassalam syaghala an sughila an shalah fa sallaha hina faragha min syughlihi murattabatan maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau tersibukkan dari salat maksudnya mungkin ada karena mungkin ada pekerjaan atau mungkin ada na'am barakallahu fikum perkara-perkara yang bisa beliau tersibukkan akhirnya beliau salat ketika apa selesai kesibukannya murattabatan dalam kata diurutkan nah Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Ternyata ada hadis yang lain. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa li hadza al-qaulur pendapat yang kuatan Syekh Muhammad bin Sa'imin. Oleh karena ini, pendapat yang kuat di sini min aqwali ahli ilm dari pendapat-pendapat ahli ilm yang ada, anna tartiba fi qada'il hawaid wajib. Bahwasanya urut bahwasanya urut di dalam menggantikan Sholat-sholat yang terluputkan wajib. Jadi kalau mau menggantikan berarti duhur dulu, dinyatakan duhur. Mahum akhir syar, setelah itu baru asar, setelah itu baru maghrib. Paham diurutkan gitu. Nah, berdasarkan pendapat yang kuat ini. Wa annahu la yajuzu an yusalli salatan qabla al-ukhra. Bahwasanya enggak boleh orang itu salat dengan suatu salat sebelum salat yang lainnya. Maksudnya apa? Urut gitu ya. Nah, kalau misalkan dia asar dulu, setelah itu baru duhur, berarti enggak urutan itu. Nah, Lakin innasiya au jahila fa salatu sahih. Tapi kalau dia lupa, lupa enggak urut atau karena enggak paham ilmunya, maka salatnya sah-sah saja, salatnya sahihah. Naam. Masalatun permasalahan yang baru lagi. Idza fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan mubayyinan li amrin mujmal, hal yushtaratu fihi al-istimrariyah? Penting juga ini. Apabila Rasulullah mengerjakan suatu pekerjaan sallallahu alaihi yang pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut menjelaskan perintah yang masih global Apakah disyaratkan harus mengerjakannya istimrar, continue, terus-menerus dikerjakannya? Wal jawab, jawabannya annaqul kita katakan la, tidak harus. Paham ya? Tidak harus continue, tidak harus terus-menerus. Nah, tidak harus konsisten. Bal hasbal amr al-mujmal, bahkan tergantung perintah yang masih global tadi itu. Mahum akhir syad. Awanam. Lakin law furida tapi taruhlah seandainya takdirkan annahu sallallahu alaihi wasallam tarakahu huwa nafsuh. Kalau seandainya takdirkan Rasulullah itu meninggalkan pekerjaan tersebut, beliau sendiri yang meninggalkannya, alimna kita tahu annahu laysa lil wujub berarti tidak wajib. Karena beliau aja meninggalkannya. Mohon handalah. Awana barakallahu fikum. Lamin ajli annal asla annahu la min istimrar. Bukan dalam rangka bahwasanya hukum asalnya harus continue harus terus-menerus Lakin nakul tapi kita katakan, lama tarakahu alimna annal amra al-awwal lil istihbab. Namun kita katakan tatkala beliau meninggalkan perbuatan tersebut berarti kita tahu bahwasanya perintah yang pertama tersebut adalah istihbab, hanya menunjukkan sunnah enggak wajib. Karena kalau wajib otomatis enggak meninggalkan itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Contohnya apa sih contohnya? Nah, barakallahu fiikum seperti salat tarawih Awal mula di sana sholat tarawih berjamaah di masjid di antaranya. Dulunya kan awal mula sekali dua kali Rasulullah apa? ke masjid. Paham ya? Untuk sholat tarawih setelah berjamaah. Tapi tidak lama kemudian beliau meninggalkan. Khawatir nanti orang menyangka itu wajib itu loh. Paham ya? Nah, bentuk Rasulullah meninggalkan sholat tarawih di masjid ini diambil kesimpulan para ulama perbuatannya itu adalah apa? Tidak sampai wajib tapi mustahab. Salat tarawih berjamaah di masjid yang dihidupkan oleh siapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu itu. Naam barakallahu fikum. Rasulullah awal mulanya di masjid juga Rasulullah awal-awal mulanya. Nah, kemudian para ulama mengambil istinbat dari perbuatan tersebut berarti menunjukkan salat tarawih berjamaah di masjid itu hukumnya enggak wajib. Paham ya? Nah, karena Rasulullah meninggalkan itu tadi kan. Nah, awal mulanya berangkat kemudian suatu ketika meninggalkan karena khawatir nanti orang mengira itu wajib itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lanjutkan lagi. Al-qismur rabi' pembagian yang keempat, pembagian yang keempat. Ma fa'alun nabiy sallallahu alaihi fi'lan mujarradan yadhhar fihi at lillahi azza wa jalla fa hadha wajibun alaihi li ajli al-iblagh. Wa ba'da an yuballigh al-ummah yakunu nadban lahu wa lana. Artinya pembagian yang keempat perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semata-mata hanya perbuatan, tapi nampak pada perbuatan tersebut ta'abbud, yaitu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahada wajibun alaih ini wajib untuk beliau li'adril iblad, karena dalam rangka menyampaikan. Beliau kan wajib menyampaikan. Beliau wajib menyampaikan. Nah, Kemudian wa ba'da an yuballigh al-ummah, setelah Rasulullah menyampaikan kepada umatnya yakunu nadban lahu walana. Amalan tersebut menjadi sunnah untuknya, untuk beliau dan sunnah untuk kita. Contohnya, misaluhu. Contohnya, as memakai siwak. Rasulullah mencontohkan atau tidak? Mencontohkan. Eh? Nah, ka'annahu yatahawwa. Rasulullah pernah suatu ketika bersiwakan seakan-akan beliau mau muntah karena benar-benar serius dalam bersiwakan tersebut. Paham ya? Tampakkan di hadapan para sahabat. Paham ya? Karena beliau wajib menyampaikannya itu ya. Wajib menyampaikannya. Setelah menyampaikannya hukumnya sunnah siwak untuk kita dan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang memalingkan dari yang wajib menuju, menuju as-sunnah di antaranya apa? Maula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, saya aku perintahkan. Aku perintahkan umatku untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Tapi kan berat gitu loh. Akhirnya apa? Para ulama mengambil istinbat dari hadis tersebut bahwasannya siwak itu hukumnya apa? akhirnya sunnah. Kita lihat lagi. Apa yang disampaikan di sini biar jelas. asiwaku siwaku 'inda dukhulil bait. Ini diantaranya juga. Memakai siwak ketika hendak masuk rumah. Faqad kana alaihi salatu wassalam idza dakhala baitah awwalu ma yabda' bis Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW ketika beliau hendak masuk rumahnya pertama kali yang beliau awali adalah siwak. Hadza fi'lun mujarrad minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib. Ini semata-mata perbuatan semata-mata perbuatan saja ya, datang dari Rasulullah SAW maka enggak wajib. Lakinnahu mustahab, hukumnya sunnah. Li'annahu ibadah karena itu ibadah. Falau qala qailun, kalau sekarang ada yang mengatakan, inna tasawwuka tanzifun wa laysa ibadah. Kalau ada yang mengatakan siwak itu memakai siwak itu bukan ibadah, cuman membersihkan aja katanya. Paham ya? Membersihkan aja bukan ibadah. Kulna kata-kataan bal, bal ibadah, bahkan itu ibadah kita katakan bahkan itu ibadah bukan hanya sekedar membersihkan saja. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun rabb. Siwak itu adalah apa? Adalah alat yang bisa mensucikan mensucikan apa? mulut, membersihkan mulut dan juga yang bisa mendatangkan keridhaan Naam Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Paham ya? Naam. Itu termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Sudah kita lewati kemarin bahwasanya kalau dibalik perbuatan tersebut ada apa? Ada akibat, ada balasan yang berupa kebaikan-kebaikan, berarti menunjukkan perintah tersebut tidak wajib. Di antaranya gitu. Anjuran, dorongan yang sifatnya bukan perintah, anjuran, dorongan yang sifatnya bukan perintah tapi dibalik anjuran dan dorongan tersebut ada apa? Ada balasan maka hukumnya kemarin apa? Sunnah nggak wajib. Kalau ada perintah baru dilihat lagi perintahnya apa kan itu. Nah, Wa min dzalika aidan termasuk juga bentuk contoh yang semisal itu juga fi'lun Nabi sallallahu alaihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mahina waqafa an yasarihi fi shalatil lail mu'tam na mu'taman bihi. Ini. Artinya apa? Contohnya adalah di antaranya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Abbas. Suatu ketika beliau salat bersama Rasulullah, salat malam, ya lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina waqafa an yasari. Saat itu Abdullah bin Abbas belum tahu Eh, beliau belum tahu beliau sholat bersama Rasulullah menjadi makmum, tapi berdirinya di mana? Bagian kirinya. am ya? Seharusnya mana seharusnya kalau makmum? Kalau berdua orang di mana seharusnya? Kanan. Akhirnya Rasulullah pindahkan ke ke kanan. Pindahkannya bagaimana coba? Alhamdulillah. Gini atau gini? Eh? Atau dari dari ke depan ini atau ke belakang ini? Dohirnya ke belakang. Karena kalau ke depan nanti ngelewatin apa? lewatin depan orang sholat. Paham ya? Itu ini kekuatan para ulama. Bahwasanya ketika mindah ya, nah barakallahu fikum dipindahkan lewat belakang semampunya. Karena kalau pindahkan lewat depan kan berarti memutuskan sholatan itu. Nah, kita lihat di sini. Fa akhadha an-nabiy sallallahu min wara'ihi, ya min wara'ihi, fa an yaminihi. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah SAW mengambil kepalanya dari belakangnya, ya, kemudian memutarkan apa? Memutarkan dari kanannya gini. Paham ya? Ini ini. Paham ya? Ya, gambarannya gitu gambarannya. Karena kalau gini kan enggak mungkin sampai kan terus gini. sampai belakang dibantu kanannya seperti itu. Naam. Fa inna hadza fi'lun mujarrad, maka sesungguhnya ini perbuatan yang semata-mata perbuatan. Walam yarid an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara man sallaa alaihi saril imam an yu'an ya'uda ila yaminihi ini perbuatan yang semata-mata perbuatan dan tidak datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tidak datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang sholat di kirinya, di kiri imam, tidak ada perintah untuk apa? Untuk mengembalikan ke kanannya. Itu perintah enggak ada. Perintah kembalikanlah ke kanan enggak ada. Perintah itu enggak ada. Cuman perbuatan Rasulullah kan kita tahu. Perbuatan Rasulullah itu sudah pahami. Mahum Ustaz. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fayakunul wukuf ala yamin imam idza kana al-ma'mum wahidan sunnah. Ewa. Berarti ini penting nih ya catatan sini. Berarti berdiri di sisi kanan imam apabila makmum satu orang itu sunnah walaupun tapi wajib. Ini tidak sampai tingkat wajib walaupun ada khilaf, ada perselisihan para ulama di antara para ulama mengenai hal ini. Li'annahu lam yakun fihi illa mujarrad fi'il nabi karena dalilnya itu bukan dikarenakan dalilnya adalah semata-mata hanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada perintahnya gitu loh. Ewa. Fal wal fi'lul mujarrad la yadullu al wujub. Sedangkan kalau semata-mata hanya perbuatan tidak menunjukkan wajib. Mau Abdul Aziz? Ewa, na'am barakallahu fiikum seperti itu. Perhatikan baik-baik ya. Kita ambil dikit lagi. Lakin ba'dul ulama ikhtara anna mawqif al-ma'mum al-wahid an yamin imam wajib. Nah ini. Perselisihannya penting ini ya. Biar kita tahu nah nanti khawatirnya apa? Khawatirnya nanti dikirain satu hukum ternyata apa? Ada perselisihan. Akan tapi sebagian ulama memilih pendapat yang bahwasanya berdirinya makmum kalau satu orang itu di kanan imam. Mahum, perhatikan Ihsan, ya, bahwasanya berdirinya makmum kalau satu orang di kanan imam, wajib hukumnya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, wajib. Laisa timadan ala mujarrad idaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, bukan semata-mata bersandarkan kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi memutarkan Abdullah bin Abbas ila yaminih ke arah kanannya. Walakin li'annahu fi'lun hasala bihi harakatun fi shalah. Karena itu perbuatan. Perbuatan yang terjadi gerakan dalam salat. Otomatis Rasulullah gerakan. Ketika memutarkan gerak enggak gerak Rasulullah? agar saat? Gerak enggak gerak-gerak? Gerak. Nah, Wal aslu bil harakah fis shalah Hukum asalnya gerakan dalam salat itu selain gerakan salat ya, itu makruh hukum asalnya. Wa annahu yanbaghi al-khusyu' fis shalah. Pada asalnya selayaknya sepantasnya orang itu apa? Khusyuk, tumaninah dalam salatnya. Wa hadzal fi'lu alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hasala bihi harakah minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini dan perbuatan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan yaitu memutarkan Abdullah Abbas dari arah Nah, kirinya menuju ke kanannya, itu otomatis apa? Terjadi gerakan enggak hantalah? Terjadi gerakan situ. Wa harakatun min Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga gerakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa hadza dulu 'ala wujub Ini menunjukkan wajib. Karena kalau bukan gerakan yang disyariatkan eh, atau istilahnya bukan apa bukan karena perkara yang syariatkan, misalnya enggak perlu gerak gitu loh. Enggak perlu dipindahkan. Berarti menunjukkan ketika Rasulullah berani menggerakkan dan Abdullah bin Abbas juga mau, itu kan berarti Kenapa kalau dibilang kanan? Karena perkara ini bukan perkara sepele. Perkara yang wajib itu berdasarkan pendapat yang kedua ini. Kalau bukan perkara yang wajib kan nggak perlu digerakkan. Ya biar situ aja itu. Nah, faham sisi pendalilannya ya? Nah, sisi pendalilannya jelas ya. Ai wujubu qiyamil makmum al-wahid an yamil imam. Wajibnya berdirinya makmum satu orang. Eh? Nah, di bagian apa? Bagian kanan imam. Wa annahu la yaqif an yasarih bahwasanya makmum itu tidak berdiri di sisi kirinya. Wal mas'alah fiha khilafun ma'ruf. Permasalahannya ada khilaf, ada perselisihan. Wala syakka anal ihtiyatu an la yaqifal ma'mum al-wahid an yasul imam. Tapi tidak diragukan lagi yang lebih berhati-hati kata beliau pendapat yang lebih berhati-hati hendaknya makmum kalau sendirian hendaknya makmum kalau sendirian tidak berdiri di sisi apa kiri imam bal yakunu an yaminih tapi berdirinya di sisi kanan imam walakin idza kanu isnain fa akthar ma'al imam sekarang bagaimana kalau banyak kalau dua orang atau lebih bersama imam walam yakun al mak walam yakunil makan wasi'an dan tempatnya enggak luas lau taqaddamal imam alaihima kalau imamnya maju ke depan fa fiha eh, kalau maksudnya kalau imamnya maju ke depan itu tempatnya enggak luas sebenarnya tempatnya sempit kecil eh, imamnya maju ke depan tapi hadil hal yakunul imam bainahuma kalau sempit paham ya tempatnya sempit contohnya ruangan lah ruangan yang ruangannya itu kalau misalkan taruhlah depan belakang itu nggak bisa nggak muat hanya satu tempat paham ya nah contohnya dia takbir Allahu akbar ada ikhwah situ salat datang lagi yang lain itu loh kalau imam maju kan nabrak tembok iya nggak. enggak imamnya maju nabrak tembok kemudian makmumnya ke belakang kan tembok juga hanya cukup seukuran salat, salat satu orang aja. Nah, datang lagi makmum, makmum, makmum. Bagaimana caranya imamnya ini nanti kalau makmumnya dua atau lebih? Kita lihat. Kata beliau, maka keadaan seperti ini imamnya bainahuma, di antara keduanya. Paham ya? Tengah-tengah berarti. Nah, ahadul makmumain an yamin wa tsani an yasari. Salah satu dua makmumnya ada yang kanan ada yang kiri. La'annahuma kilahima an yaminih Bukan dua-duanya disuruh kanan sana enggak. Belum. Satunya kanan, satunya kiri. Nah, seperti itu. Li'anna hadza kana huwal masyru' fi Karena inilah yang disyariatkan ketika tiga orang manakala tempatnya tidak memungkinkan. Tempatnya tidak memungkinkan. An yakunan imam bainahuma, imamnya di antara keduanya. Tsumma nusikha ini. Tsumma nusikha, kemudian dihapus. Kalau sudah dihapus berarti penghapusnya itu yang diamalkan. Perhatikan baik-baik. Eh, kalau ngantuk wudu, kalau ngantuk wudu jangan dihanyutkan ya. Nah, kita lihat sini, summa nusikha hadza ila an yakuna imam amamahuma. Ah, amamahuma. Akhirnya ini dihapus nih. Kalau tiga orang dulunya bagaimana? Kalau tiga orang dulunya bagaimana? Imamnya di mana? Awal mulanya? Di tengah. Dihapus itu. Dihapus menjadilah imam itu di depan. Fa idza ta'adzzara hadzal ladzi 'ala al-hukm ilahi bin nasakh. Kalau ada udur, ada alasan yang hukum itu sudah kembali kepadanya dengan dihapus tadi hukumnya, ruji'a ilal asl, kembali ke hukum asal yang dulu. Paham ya? Karena keadaannya enggak memungkinkan. Ayo perhatikan. Nah, karena keadaannya tidak apa? Tidak memungkinkan. Jadi lihat sini. Nah, kata beliau, rudi' alil asal alladhi yakunu fihi al-imam baina ma'mumain. Kembali ke asal dulu sebelum dihapus. Yaitu apa? Bahwasanya imam di antara dua makmum. Makmum soalnya, ewa. Karena ada udur. Lakin hada 'indal hajah kama aslaf kama aslaf aslaftu. Tapi ini hanya kalau ada kebutuhan sebagaimana sudah kami sebutkan pembahasannya tadi. Paham ya? Nah, sudah dilewati beliau pembahasannya awal mulanya dulu mah seperti itu kemudian dihapus tapi kalau ada udur nggak memungkinkan lagi kembali ke hukum asalnya lagi itu mahum sholat nih esan eh, berarti bagaimana kalau kembali hukum asalnya berarti kalau tiga orang sholatnya bagaimana imamnya di mana imamnya kalau kembali ke hukum asal karena nggak muat tempatnya ada udur bagaimana imamnya di mana di tengah sama itu ya Nah, seperti ini kan mungkin ada di penjara misalnya dalam penjara misalkan sempit ya kan. Eh, kalau imamnya maju ke depan ada tembok, makmum suruh mundur ada tembok juga. Oh ya, ukurannya masih gitu aja ukurannya. Nah, adapun yang berikutnya insyaallah taala karena panjang pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala barakallahu fikum wa hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.